Pertanyaan pertama cukup mengkritik dan cukup wakinya, cukup uh, up, uh, update ya, up to date. Ya. Kata dia Ustadz, seorang teman dari Solo mengabarkan bahwa di Solo seorang dai, doktor dari Jamiah Islamiyah. Yang saya paham bukan dari Jamiah Islamiyah, dari Jamiah Muhammad bin Suud Riyadh yang mendakwahkan bahwa Syekh bin Bas pernah berfatwa yang mengatakan bolehnya aktivitas siasah bagi semua orang. Pertanyaan saya, apa benar bahwa Syekh bin Bas pernah berfatwa demikian? Yang kedua, jika tidak, apakah dai tersebut masih bisa digolongkan sebagai dai yang menyeru kepada Allah? Jazakumullahu khairan. Yang pertama, ya khanfillah, sikap kita jelas bahwa kita tidak mau dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ha arbaba min duni min dunillah jangan seperti orang Yahudi yang semua ucapan ulamanya harus diterapkan yang kedua kita tidak boleh mengambil kesalahan para ulama sebagai hujah untuk menguatkan ajaran yang kita miliki. Ini termasuk jalannya ahli bid'ah. Nyari fatwa-fatwa yang membolehkan dan menguatkan pendapatnya dia. Jadi ngamalkan dulu baru nyari penguatnya. Dan ini kejadiannya kan? Saya tahu orangnya ini, kalau antum tahu ya, kita mengomong ngomong sama dia. Sebelum dia masuk dalam partai tersebut, Iya. pernah nggak dapatkan fatwa ini? Dia dibina dari Indonesia ya kan Fila. Sebelum tahu Riyadh sudah terbina di Indonesia dengan gerakan ini. Dia alumni Ruki. Alumni Mahat Ruki. Al-Mu'min Ruki. Demikian juga presiden satu partai Islam di Indonesia ini yang juga doktor yang jajam Jami Islaminya juga terbinanya di Indonesia sudah partai dulu dan sampai di Madinah masih dibina oleh senior-seniornya jadi bukan dalil juga yang kedua seandainya ya Syekh bin Bas berfatwa itu untuk diamalkan tentunya Saudi lebih duluan buat partai politik. Wong dia mufti agungnya. Oke lah, kalau benar pun dia membawa bukti, jangan-jangan itu bersumber dari pertanyaan yang mengarah ke sana atau punya syarat-syarat. Paling enggak saya yakin dengan yakinnya bahwa beliau akan menyeratkan bolehnya siasah selama tidak melanggar syariat. Terjelas at, kata Ibtaimiyah wajib seorang muslim bersiasah. Yang bagaimana siasahnya? Ikut partai? Bukan. Ya. Bukan demikian. Yang kedua semua fatwa apapun juga yang dia menyisi syariat wajib ditolak. Sekarang tanya ikhwan fillah, membuat partai itu macam belah kaum muslim tidak? <clears throat> Macam belah kaum muslimin. Apalagi partainya banyak. Ya. Satu aja bisa macam belah kaum muslimin. Apalagi kalau banyak. Seperti di Indonesia ini sekarang partai Islam ada berapa ya? Banyak sekali ya. Antum bayangkan P3 pecah. Jadi Partai Bintang Reformasi. Ya. Nanti apa yang pecah lagi? Ya. Semua pecah semua. Loh, kapan persatunya? Ya. Dan ini sebetulnya kalau orang Indonesia itu paham, ya, mereka nggak akan buat partai sebetulnya. Sebab dalam undang-undang yang mereka miliki, ya, UUD 45 dan lainnya apa? Mengacu mengajak kaum atau bahasa Indonesia untuk bersatu dan tidak bercah belah nggak gitu baca semua KUHP PP ya PP apa lagi PPD ya apa, apa lagi banyak sekali itu ya, ya. daerah ya. kepres impres ya. semuanya itu mengacu supaya Indonesia ini satu bersatu makanya kalau ada Islam sempalan ada apa namanya uh, gam itu nggak boleh di biarkan apa Untuk kesatuan ke eh, masa Indonesia. Demikian juga kenapa apa tim-tim dilepas sampai akhirnya Habibie harus mencopot jabatannya sebagai presiden karena dianggap tidak menyatukan kaum Indonesia ini. Kok bisa buat partai macam belah rakyatnya? Ini bodoh sebetulnya. Dia ngelarang, dia mah lakukan. Dia merintah dia melanggar. Eh, dia melanggar. Yang kedua, apakah bisa digolongkan sebagai dai yang menyeru kepada Allah? Kalau dia demikian dalam hal ini dia tidak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, eh, dia menyeru kepada partainya agar orang itu mau ikut berpartai bersama bersamanya. Allah taala Apakah ciri ikhlas orang dai adalah bisa diberi sesuatu insentif snack dari panitia kajian? Ia menolaknya? Tidak. Rasulullah dai dan dia menerima hadiah bukan hanya minum segelas atau snack ya atau insentif bukan bahkan dikasih haji yang lebih lagi dikasih baju yang cukup mewah dari Mesir dan yang lainnya Cuman kalau dia nggak ngajar kecuali dengan insentif ya, dan snack ini masalahnya. Gitu. Ya. Kalau dia nolak, ya mudah-mudahan ya itu menambah ya, kepuasan hatinya. Biar puas, ya. karena nggak mempengaruhi ikhlas sama sekali. Ya. Nggak ikhlas sama sekali. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan kepada mat'unya siapa yang mau ngasih makan tamu-tamu saya artinya kalau dai itu nggak punya uang ya enggak enggak enggak, enggak ngomong siapa yang saya punya tamu ini nggak bisa saya kasih makan siapa yang mau ngasih makan tamu saya kata Rasulullah SAW apakah mengurangi ikhlasnya tidak ya kan ikhlas itu amrun qalbi di hati di di hati yang akan tampak adalah amalannya dia tidak menyisihi syariat Islam sama sekali. Jadi kalau misalnya dai itu ya sudah miskin dikasih snack nggak mau ya kasih minum nggak mau kemudian dua jam ngomong suaranya habis ya. malah salah malah salah apakah boleh Nanti dulu, ini belum selesai saya. Subjek dulu nanya. Nah, ya, ya, nanti saya kasih waktu insya Allah pada yang, yang nanya dengan dengan nik. Apakah boleh seorang dai ahlu sunnah diundang ceramah di acara kajian Islam yang diselenggarakan secara resmi oleh satu, salah satu partai peserta pemilu? Hukum asalnya dia dibolehkan ceramah dimanapun berada namun kalau dia itu nanti didapati bisa mendukung partai tersebut, nah, ini pasti, ini pas, pasti nggak mungkin udang kalau nggak ada udang dibalik rempeyeknya ya, maka dia nggak boleh, karena masih dalam ta'awun alat ismi wal aduan. Kalau dia misalnya tidak tidak ada permasalahan pemilu, Ya. dan lihat di sana bahwa tidak ada sama sekali ya, uh, permasalahan yang membuat partai itu bisa lebih baik saya kira nggak masalah apalagi kalau dia menjelaskan tentang apa hukum partai dan pemilu sebagai ikhmatul hujjah kepada mereka tiga witir ya. apakah dapat kita percayai dakwah seorang dai yang mendengungkan kembali ke manhaj salaf tetapi istroknya dalam kesariannya celananya masih isbal dan jenggotnya diobat habis atau melakukan salah satunya ikhwan fillah isbal dan jenggot hukumnya apa yang melanggarnya maksiat apa kebidaan maksiat dan tidak mesti orang yang menyampaikan kebenaran itu harus benar maksudnya? Tidaklah orang tidaklah syarat dalam amal ma'ruf nahi mungkar orang itu harus tidak maksiat tidak juga melanggar perintah Allah. Jadi bukan standar orang itu kalau isbal berarti dia bukan ngedakwakan kedakwah sebabnya bukan. Ya, bukan standar bukan. Ya, ya, Namun dia maksiat. Dia maksiat dan wajib di nasihati jadi nah, supaya antum ketahui bahwa uh, orang yang mungkin ya bermaksiat namun dia itu mengajak kepada manhaj salaf ya dan akidahnya serta itunya itu secara umum secara umum itu adalah masih salafi insyaallah masih dan pelanggaran dia dalam hal kemaksiatan harus diluruskan karena dia melanggar sifat yang tadi al amal bidah bidakwatihi ya, masih dalam ancaman lima takulunya malah tafan. mungkin jelas di saya ini Apa? ada beberapa pertanyaan yang pertama masalah tadi kabur maktan yang tempat anak rumah itu bagaimana kalau dikaitkan dengan kewajiban kita untuk amal ma'ruf dan mungkar misalnya ada seorang ya misalnya Eh, dia minum gitu kemudian uh, anaknya juga ngomong tapi dan dia tahu orang tua itu apakah dia melarang anaknya itu ataukah memang dia biarkan karena dia takut karena melarang padahal dia melakukannya gitu. bagaimana uh, antara dua hal itu menggabungkannya itu pertanyaan utama dijawab dulu sudah terjawab tadi Gimana Ustaz? Terjawab sudah. Ya? Bahwa amal itu bukan syarat dalam amar ma'ruf nahi Artinya dibolehkan orang yang masih minum khamr melarang orang minum khamr. Sah amar ma'rufnya. Namun tetap berdosa dengan khamrnya dan pahalanya dapat jadi lebih baik dia minum khamr melarang orang lain minum khamr bang. dia minum khamr menjamu orang minum khamr. Mana lebih baik? Yang pertama. Jadi kalian misalnya istri kalian masih billah ya. Belum pakai jilbab misalnya. Tidak mencegah kalian untuk ngomong sama tetangga kamu berjilbab. Kalau kamu nggak ngomong kamu kena dua. Kamu sudah kena dayut orang yang tidak membiarkan istrinya berbuat maksiat. Yang kedua apa? Orang yang menjamkan kemaksiatan. Nebek satu ketimbang dua dosanya. Makanya pernah mengatakan bahwa minus syarat bukan syarat dalam amal ma'ruf nahi mungkar beramal dengan yang di ma'ruf yang ma'ruf dan yang mungkar yang dia ingkari tersebut. Bukan syarat. Ini kata penting ya. Antum sekarang misalnya saya tahu antum semua memiliki memiliki kelemahan atau memiliki amalan yang tidak nyunah misalnya ada tahu teman ada yang yang mau sunnah kata ini sunnah. Kamu ngamalkan, boleh nggak? Boleh. Orang tuanya perampok ngomong, nak kamu jangan kayak bapak ya. Perampok banyak nggak? Sah nasihatnya. Dan dia majur dengan nasihat tersebut. Walaupun tetap maksiatnya tetap dia tanggung. Faham? Jadi dia masih tetap terkena ancaman itu? Masih tetap terkena ancaman namun dia hilang dari ancaman yang kedua. Jadi timbang bertutup ancamannya lebih baik satu. Ya. Antum manggul 50 kilo lebih lebih baik timbang satu kintal. Kalau itu jahat, namun kalau kebaikan enaknya sekintal. Hmm. Pertanyaan kedua, bagaimana kita menilai sebuah keikhlasan sehingga kita tidak mencampuri keikhlasan itu dengan sesuatu yang lainnya. Misalnya eh, kita menghadiri daurah, tapi kita juga punya niat sambil berdagang gitu. Nah, itu apakah niat kita mengikuti daurah itu ikhlas karena Allah atau bagaimana? Tadi? Gampang sebetulnya ini, jawabannya juga sudah ada. Ya. Al-ikhlas la tasfiyatu al-a'mal bisalihin niyah ya, an asyirki. Tadi sudah jawab dalam materi kita. Sekarang ya fillah, antum dagang dan antum ngaji. Atau ikut daurah apa niatnya pertama? Itu dagang. Hah? Maka likul imrimah nawa. Kalau antum itu datang ke sini pengajian, namun pikir-pikir, ya, lumayanlah. Ya. Siapa tahu dapat tambahan sesuatu, maka ini nggak merusak niatnya. Contohnya orang yang haji. Orang yang haji niatnya haji, boleh dagang? Boleh. Dan banyak sahabat yang demikian. Orang yang berjihad. Apa niatnya? I'la kalimatillah. Kemudian mengharap ghanimah, boleh enggak? Boleh. Namun enggak sama dengan yang full. Ya. Murni niat itu. Jadi kalau antum menilai, lah Niat antum itu apakah niatnya itu untuk menghilangkan kebodohan atau niatnya hanya pengen tahu ustadznya saja gimana sih ustadznya ya. yang pertama ikhlas yang kedua bukan ikhlas ya. yang kedua bukan ikhlas yang pertama ikhlas ya, tapi antum sendirian ini ya sekali lagi tapi mengenai partai nah, eh, mereka juga mengatakan gini Ustaz Eh, bagaimana kalau tidak ada partai Islam? Dan itu kan sebagai wasilah saja untuk mencapai sebuah tujuan. Itu lagu lama. Ya. Lagu lama ya, cuma direkam ulang. Subhat yang ini sebenarnya subhat yang sangat lemah dan tidak punya tonggak sama sekali. Sekarang seandainya kita ngomong aneh-aneh, ngapa aneh juga berandai-andai juga. Seandainya nggak ada peta Islam, gimana Islam? Kan gitu. Kita juga ngomong, seandainya tidak ada partai Islam, mungkin nggak <clears throat> demokrasi tumbuh. Oh mungkin, oke okay, kalau dia mungkin dengan partai non Islam, apakah benar ya, bahwa partai Islam itu mewakili Islam? dari mulai awal yang membangun Hasan al-Banna ya di Mesir dulu itu membuat partai Ikhwanul Muslimin isinya itu campur tidak semuanya muslim ada Nasraninya bahkan dia itu menyimpan kalajengking di, tubuh, di dalam tubuhnya nah Manggul ada kalajengkingnya Jamal Abdul Nasr binaan Yahudi masuk partainya dimenangkan sama dia begitu menang ngentup ya. Ya. siapa yang membunuh setku Kutub Jamal Abdul Nasr yang bunuh Hasan Al-Banna siapa Jamal Abdul Nasr dan hampir tokoh ikhwan muslimin yang bunuh dia dan dia orang partainya sendiri jawaban saya mungkin cukup Alhamdulillah nanti saya takut banyak tersinggung ya, dan bisa demo ya. zaman sekarang ini susah ya. kita ya. nah, antum di demo mending antum yang demonya orangnya pintar yang demonya tukang pukul ya. ya rugi antum makanya kali ada kaidah bahwa dai harus harus semangat untuk berusaha mencari manfaat bagi dakwahnya dan menghindari apa madarat dan nafsu pada karena antum ngomong haram pun partai nggak akan bisa merubah partai yang antum semua sepakat ijma muslimin di masjid MPR ini ya, ya. bisa nggak ngerubah mereka wala syi ya, baik ihris ilama yang fa'uk wala ta'jaz tadi yang manfaatkan film berikut ini kritik yang dilantarkan kepada dakwah tauhid ini saya lihat manfaat ini kita nerima kritik ikhwan film Dakwah tauhid tidak mengajak berjihad membela kaum muslimin yang sedang tertindas. Ini dusta. kampung jemaah dakwah tauhid tidak mengajak berjihad ini salah. Bagaimana mungkin? Uang kitabnya aja ada kitabul jihad. Kita ngaji kitab fikih ada kitabul jihad. Kok bisa? Orang ngajarkan kitab jihad nggak nggak mau jihad salah. Dan subhanallah ternyata orang pertama yang berjihad itu orang yang berdakwah tauhid kalau antum mau tahu yang yang termasuk tokoh-tokoh utama dulu dalam berjihad di Palestina namanya Izzuddin apa? Al-Qassam yang jadi brigade Intifada. Apa doanya dulu? Partai. Doanya pada tauhid. Punya buku. Tauhid. Apa sekarang diklaim miliknya mereka, eh, dia salafi kan, fillah misalnya dalam kitab As-Salafiyun wa Qadaya Palestinia jadi enggak enggak enggak ini cuman, cuma masa kita ngomong gembor-gembor kan butuh ikhlas butuh ikhlas ya yang namanya ikhlas nggak ngomong ya enggak hmm, saya ini pertama yang berjihad nih enggak mau begitu ya pelopor dakwah jihad di Afghanistan siapa? Namanya Muhammad Hussein. Ya. Jamil Rahman. Saudagar kayu besar dulu. Ya. Dan dengan jihad habis hartanya. Bukan kayak yang lainnya. Dengan jihad punya kendaraan banyak Banyak orang yang miskin gak punya apa-apa, jihad yang begitu ada jihad punya mobil. Banyak. Beliau itu saudagar kayu besar di Afghanistan dulu. Dan Buron Buron dia tinggal di Pakistan. Ya enggak. Dan dakwah di Afghanistan, asal asli Afghanistan, orang Pukhtun. Ya. Dan saya kenal anaknya langsung. Anda nyisahkan dulu saya orang kaya katanya. Ya, sana saya miskin. Hmm. dan mereka dakwah tauhid. Doanya tauhid terus di masyarakat. Cukuplah dua yang kan jadi contoh kita semuanya dan kalau kita mau tambah lagi Abdul Hamid bin Badis ulama tauhid yang berjuang memerdekakan Aljazair dari, dari Perancis Al Ibrahimi juga demikian eh? banyak bahkan ada orang yang membuat buku asar dakwah Muhammad bin Abdul dalam alam dunia ini adalah banyaknya gerakan kemerdekaan di banyak negara termasuk Indonesia namanya Ahmad Al Khatib namanya Ahmad Al-Khatib termasuk guru-gurunya Hamka dan yang lain-lainnya itu termasuk penggerak kemerdekaan dan dia itu orang yang menyebarkan ajaran tauhid di Indonesia dakwah salaf tidak mengenal fikih wakil ini pun juga kadib dusta hmm. adalah dusta ya karena dakwah salafi adalah dakwah yang paling paham waki sebab dia tahu sebelum ada kejadian waki itu oh tahu ilmu gaib bukan tahu dari hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan tahu bagaimana mengobatinya. Cuma yang diobati nggak mau, repot. Antum ahli dokter, ahlinya dokter, ya. gelarnya 10 ya, misalnya ngobati orang sakit sakit flu ya. nggak mampu apa jadi nggak mau sembuh nggak mau sembuh maunya ngikuti hawa nafsunya jangan makanannya dimakan itu ya. minum obat nggak mau ya. obat pahit betul ya. pahit yang ketiga Saudi Arabia sebagai negara pusat dakwah salaf ternyata masih mengizinkan Amerika untuk meletakkan pangkal militer di negara tersebut dalam rangka menjalankan negeri Muslim. Yang pertama ya Hanfilah siapa yang mengatakan Saudi Arabia pusat dakwah salaf? Hmm? Siapa yang mengatakan demikian? Inilah orang bodoh menilai orang lain. Bener nggak? Orang bodoh menilai orang lain. Apa hasilnya? Perantakan. Seandainya saudara Rabia nggak ada, Salafiyah ada nggak? Hah? Ada. Cuma kebetulan ulama-ulama yang banyak berdakwah pada salafiyah adalah di Saudi Arabia. Yang kedua orang yang ngomong ini kalau emang dia itu pengikut harokah, ya, maka ini akibat dengki sebab Harokah tidak hidup secara biar harokah tidak hidup di negeri Saudi Arabia enggak berani nongolkan kepalanya ada gerakannya saya tahu gerakannya ada cuman enggak berani gerakan mengatakan saya ini partai gini enggak berani saya Sembunyi ngomongnya salafi di atasnya, bawahnya haram. Ya. Kata orang ada uang, saya salafi. nggak ada uang, saya musuhan sama salafi. Sampai di Indonesia ini. Orang Saudi datang, sudah kami dakwah tauhid sih hmm. Dari fulusnya sih hmm. Uangnya Begitu pergi, ah, orang Saudi antaknya Amerika. Yang kedua, Alhamdulillah kita lihat hukum bagaimana mengizinkan Amerika dipang, membuat pangkalan di negeri tersebut. Kasus seorang yang memiliki akal akan melihat kasus ini. Ya. Dan kasus ini harus dilihat pertama tinjauannya apa? Harus melihat kronologisnya kronologis hal ini. Sebagaimana antum ketika meneliti satu keputusan politik ya, mesti melihat kepada apa? Aspek keadaan dalam negerinya, kekuatan pemerintahannya, Kalau antum misalnya kayak di Indonesia disuruh bu, Indonesia bu ya, bukan pak ya Indonesia Bu, pilih Bu, wortel apa pentungan? Kata ibu, ibu ya saya enak wortel. Saya makan sembuh. Ngobati sakit banyak kan itu. Banyak faedahnya wortel. Pentungan mau nggak Bu? Nggak mau. Mungkin dari situ jawabannya. Yang lainnya, mungkin melihat bahwa kemaslahatannya kalau dia menolak itu, ya enggak, dia akan timbul yang banyak mafsadahnya. Sehingga apa? Lebih baik ngingu anjing jaga rumah, hingga ya Timbang kemasukan maling. Gimana hukum melihara anjing? Haram maksudnya. Hah? Tapi kalau faedahnya untuk jaga rumah antum, boleh enggak dalam Islam? Boleh. Itu sajalah yang saya sampaikan karena antum saya sampaikan saudara begini ini nggak percaya nanti. Enggak nggak percaya sebab nggak lihat langsung kejadian di di sananya dan kita yang langsung lihat kejadiannya dan langsung bersama dengan para ulama di sana ternyata memang itu tampaknya yang paling baik dari yang dari yang ada dari yang ada dan seandainya orang yang ngomong begini nih Saudi nolak Amerika Serikat ya, ya. dan diserang oleh Amerika mau nggak nolong ngomong alhamdulillah wahabihan hancur Wah seru kalau masalah gitu. Alhamdulillah. Cuman gak enak saya. Ya. Semakin saya jawab, semakin banyak maksud saya. Tapi nggak apa, mudah-mudahan mereka sadar bahwa saya ngomong bukan untuk musuh mereka, tapi untuk memahamkan bahwa mereka salah. Tambah banyak ini Alhamdulillah pertanyaannya. Saya ngisi nggak boleh tawar menawar. Ditegur, ya. Jam 11 satu. Tanya jawab, dan dikit lagi nih ya. dan saya nggak mau tegur juga ya. al jaza menyinsil amal oke okay? ya. saya kira itu demikian ya ya. al jaza menyinsil amal antum ini banyak ustaz yang lainnya nanti antum tanyakan ustaz yang lainnya insyaallah bisa jawab ustaz yang lainnya saya ada ini satu lagi saja ini ini saja <clears throat> Yang lainnya saya mohon maaf dan mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya tidak akan mau menjawabnya sebab al jaza min jinsil nama. Sebagaimana kita disiplin ya, kita diminta untuk pas waktu dan saya pun akan pas waktu bintang hitam. Tadi dikatakan bahwa ciri khas dakwah yang salah adalah menjauhkan mat'un dari ilmu. Padahal setiap jamaah dakwah mengaku berpegang pada kitab sunnah. Bagaimana hal ini? Kita katakan wa kullu yad'i waslan bil laila walakinna laila la tukir bidzalika. Semua boleh mengaku berpegang pada kitab dan sunnah namun kitab dan sunnah tidak mengakui mereka sebagai orang yang berpegang pada kitab dan sunnah. Maknanya buktikan. Ya. Buktikan wahai orang yang mengaku berpegang pada kitab dan sunnah bahwa kalian betul-betul berpegang pada kitab dan dan sunnah dengan amalan. Orang orang boleh ngomong saya sehat, namun nyatanya apa? Sakit. hmm. orang buta boleh ngomong saya melihat, walaupun buta. Boleh nggak ngomong? Orang buta ngomong saya melihat. Enggak, saya melihat pokoknya. hmm. namun kenyataan yang membuktikan kalau dia tidak tidak melihat. Silahkan yang mengaku jamaah dakwah mengaku berpegang pada kitab sunnah tunjukkan kepada kita ya kalau memang dia itu betul-betul perhatian dengan ilmu ya secara kaidah yang disampaikan para ulama tentu dia akan benar biidznillah taala sampai takfiri yang demikian kerasnya ya itu saja kalau nggak mau apa ya, mesti mengajak muridnya untuk tidak tahu kecuali hanya kitabnya saja. Ada jamaah takfir di di Jakarta mulai hidup ya, punya hawarinya 12 orang. Ya, hawari kan 10 orang ya? 7 orang. Ya. Eh 10 orang ya. Ya, hawari 70 orang, 10 orang ya hawarinya Nabi Isa. 12. Dia punya hawari 7 orang. 7 orang. Ya dan setiap ngomong muridnya mesti apa? Pokoknya yang ada di buku ini yang benar. Fulan ngomong itu ulama ulama pemerintah. Fulan ini ulama-ulama yang mumayyi. Fulan ini enggak mu'tabar. Saya yang mu'tabar orang-orang yang seide dengan dia. menjauhkan muridnya dari sikap objektif menilai pendapat yang lain. Sekarang sudah mengkafirkan seluruh orang Indonesia. Jadi kalau ada sembelihan nggak jelas, bukan temennya yang beli nggak makan. Sampai dikasih iftar tahun yang lalu, ya, dibuang ke sampah semua nasinya. orangnya tahu semua seorang dan sempat kita debat kita nasihati nggak bisa ngomong pokoknya saat saya ngomong kamu sama saya bagaimana saya gitu kan kafir gak saya kata dia Ustaz nggak kafir lo kok bisa hmm. kok bisa kata saya Ustaz punya subhat oke kalau saya punya subhat mungkin nggak Amin Rais punya subhat lain lain sangat jelas sini gak jelas lo gimana gak jelasnya hmm. sampai terakhir ini katanya semua ulama Saudi yang tidak mengkafirkan Raja Fahad fusak dan semua ulama non Saudi yang tidak mengkafirkan Raja Fahad maka dia fa, fasik tidak boleh diambil ilmunya yang boleh <laughs> hanya gurunya saja satu orang ya cuman modal hafal Quran dan hafal bulughul maram saja. Demikian ikhwan fillah wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhir dawana alhamdulillahi alamin dan saya mohon maaf atas segala ah, hal-hal uh, yang kurang baik atau bukan berkenan hati antum semuanya dan ini yang saya sampaikan ma'urdu ila islah mastata'tu dan kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada salahnya dari saya pribadi سبحانك اللهم بك لا إله إلا أنت أستغفرك صلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته